Dan di antara mereka ada yang khawatir akan berkurang bagiannya di akhirat kalau dia mengambil kelebihan-kelebihan dunia. Artinya mereka hanya mengambil secukupnya saja dan tidak mengambil fudul. Fudul adalah kelebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah masih ingat bahwa kita sedang membahas ikhtilafan nas berbeda-bedanya manusia dalam menyikapi fudulil dunia. Dalam menyikapi kelebihan dunia. Artinya dia sudah cukup, ini cukup, ini cukup. Sandang, pangan, papan. Tapi masih ingin yang sifatnya fudul. Tambahan atau fudul, kelebihan. Di antara mereka ada yang mengkhawatirkan kalau dia mengambil fudul dunia, kenikmatan dunia yang berlebih, khawatir akhiratnya berkurang. Karena disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Wastamta'tum biha. Allah katakan pada penduduk neraka dengan kalimat adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah habiskan kenikmatan kalian di dunia. Wastamta'tum biha. Kalian sudah bernikmat-nikmat. Wastamta'tum biha. Di dunia ini. Artinya diantara sebab mereka diadab karena mereka sudah menghabiskan semua toyibatnya, kebaikan-kebaikan dunia mereka nikmati semuanya. Sehingga mereka menyimpulkan kalau aku mengambil atau memuaskan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, aku khawatir akhirat aku akan dikurangi. Wa minhum man yakhaf min tulil hisab 'alaiha. Sebagian lagi mengatakan aku khawatir akan panjang hisabnya. Kalau datang dimakan sisanya sedekah, datang dipakai sisanya sedekah, datang rezeki ambil secukupnya sisanya sedekah. Apa yang mau dihisap? <laughs> Tetapi ketika dia menumpuk sekian harta akan dihisap lebih panjang. Min aina tasabaha? Dari mana dia dapatkan? wa ila aina kemana dia pakai untuk apa saja auditnya panjang minhum man yakhaf min tulil hisab di antara mereka ada yang khawatir panjangnya hisab qala ba'dhum berkata sebagian mereka yaitu Bishr ibn al-Harith dinukil dalam kitab al-Hilyah man sa'ala Allah ad-dunya fainama yas'al tulal wuqufi lil hisab. Siapa yang meminta kepada Allah dunia, berarti dia meminta panjangnya hisab nanti yaumul qiyamah. Man sa'al Allah dunia, siapa yang meminta kepada Allah dunia, berarti dia minta dipanjangkan berdirinya nanti yaumul qiyamah lil hisab, untuk dihisab. Wa minhum man yashhadu kasratu uyubin nas kasratu uyubid dunya wa sur'ati taqallubiha wa fana'iha di antara mereka ada yang mempersaksikan banyaknya aib-aib dunia kekurangan kejelekan dari dunia maka mereka melihat menyaksikan kasratu uyubiha banyaknya aib-aib dunia wa sur'ati taqallubiha wa fana'iha dan cepatnya berubah cepatnya fana cepatnya hancur maka mereka menganggap tidak perlu fudulud dunia karena itu sur'at sama ya taqallab tidak lama dia akan berubah wa fana akan sirna wa muzahamatal aradil fi talabiha dan juga ketika kita mencarinya, kita berdesak-desakan dengan arah nas, dengan orang-orang rendahan. Kalau kita cari akhirat kan berjalan bersama solihin, mukminin, ahli sunnah, ahli ibadah, ahli saum, ahli salah, ila akhirnya. Kalau kita cari dunia, muzahamatul aradil, di sebelah kita orang awam, sebelah sini orang kafir, sebelah sana orang fasik. Semua cari dunia bareng-bareng. Maka ketika mereka mencari dunia, mereka merasa. Ini para zuhad ya. Merasa kalau saya di tengah-tengah mereka ini. Semua cari dunia. ajna senas. Sekian banyak jenis-jenis manusia. Semuanya mencari dunia. Maka mereka melihat dari sisi itu. Dunia banyak aibnya, banyak jeleknya dan cepat berubah, cepat berganti, cepat sirna dan juga mencarinya muzahamatul aradil fi bersama-sama dengan orang-orang rendahan dalam mencarinya, orang-orang jelek. Kama qila li ba'dihim sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, "Malladhi zahadaka fid dunya?" Pernah ditanyakan pada zuhad. "Malladhi zahadaka fid dunya?" Apa yang menyebabkan engkau bisa zuhud pada dunia? Qala qillatu wafa'iha wa kasratu jafa'iha wa khissatu syuraka'iha yang membuat aku zuhud pertama qillatu wafa'iha kurangnya wafa tidak ada wafa wafa itu menepati janji dunia tidak memiliki wafa artinya barakallahu fikum kita ambil sekarang, besok rusak. Tidak setia. Kita ambil hari ini, besok sudah ditagih orang lain. Atau sudah kena cas, sudah kena denda ini, denda itulah akhir. Atau hilang, atau rusak. Ini sama dengan makna yang tadi kasratu uyubiha. Itu yang pertama. Wa kasratu jafaiha dan dunia ini jafa kering tidak memberikan sesuatu yang kekal abadi tapi hanya sekedar fata morgana terus hilang yang ketiga ini yang barusan kita bahas wa khissatu syurakaiha dan jeleknya orang-orang yang bersama kita dalam mencari dunia khissatu syuraka ya syuraka sekutu-sekutu Otomatis kalau kita berbisnis, ketemunya mereka. O, ambil O. c <laughs> ambil dulu c Ya, otomatis begitu. Kita nggak bicara tentang haram. Kita nggak bicara haram. Bicara mereka yang zuhud itu karena tidak mau berdesak-desakan dengan orang-orang seperti itu. Itu masih mending kafir yang jelas. Kalau ternyata muslimin tapi munafikin, mengejek agama, mencerca agama, kita harus berjalan bersama mereka, berhubungan dengan mereka ila akhirih. Kalau dibayangkan sesuatu dunia itu adalah sesuatu tujuan atau sesuatu yang akan diambil bersama-sama, berlomba-lomba kita mengambilnya, maka yang ada sekitar kita, mari kita bersama-sama itu berlomba-lomba, itu orangnya seperti itu. Bisa dibayangkan ahlu dunia kayak apa. Barakallahu fiikum. Maka orang-orang soleh mundur. Enggak lah, anak cukup ini aja zuhud. Maladhi zahadaka fi dunya? Qala qillatu wafaiha wa kasratu jafaiha wa khissatu syurakaiha. Wa minhum man kana yandur ila haqarati dunya Allah. Ada pula para zuhad yang melihat dunia dari sisi kerendahannya menurut syariat. Haqarati dunya Allah. Haqarah, ini yani hakir fayaqdiruha karena rendah hina maka mereka yaqdiruha merasa jijik merasa tidak suka kama qala al-fudail ibn iyad rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh fudail ibn iyad law anna dunya bihadafiriha aradat alayya halalan la uhasab biha fil akhirah lakuntu ataqaddaruha kama yataqaddaru ar-rajul al-jifata idza marra biha an tusiba thawbahu. Kata Fudail, kalau saja dunia seluruhnya datang kepadaku halalan dalam keadaan halal walau hasab alaiha dan aku nggak dihisab nanti yaumul qiyamah datang dunia halal aku nggak dihisab di akhirat niscaya aku pun akan merasa jijik ataqaddaruha Kama yataqaddaru rajul al-jifa. Sebagaimana seseorang yang jijik kepada bangkai yang membusuk. Ida marra biha. Kalau dia melewatinya. Antusiba saubahu. Khawatir akan terkena bajunya. Dia mundur-mundur. Ih ada bangkai. Ini sebagian mereka memandang demikian. Lima ada karena secara syar'i sudah sangat banyak hadis-hadis yang seperti itu. Adunya jifah Jangan kaget. Dan jangan salah paham. Ya. Wa talibuha kilab. Adunya ya. jifa wa talibuha kilab. Dunia itu adalah bangkai dan yang mengejar-ngejarnya adalah anjing. Barakallahu fikum artinya ahli dunia. Kata para ulama bukan berarti kita setiap orang cari dunia dikatakan adalah talibuha kilab, tidak begitu. Tapi maknanya yang mengejar-ngejar dunia sampai mengalahkan akhiratnya, ini mereka dikatakan kilab. Demikian pula dalam hadis yang lain tentang masalah dunia disebut dengan sangat rendahnya. La tusawi janaha ba'udah. Sehingga kata Fudail, kalaupun halal, kalaupun itu adalah perkara yang aku nggak dihisap. Tadi kan ada yang khawatir terjerumus pada yang haram. Ada yang khawatir karena tidak bersih. Ada yang khawatir karena hisapnya akan panjang. Kata Fudail, walaupun ini tidak hisap juga tidak panjang, aku akan merasa jijik karena gambaran-gambaran yang dalam Quran disebutkan dan dalam sunnah sangat rendahnya. Wa man kana yakhafu an tushghilahu 'anil istidad lil akhirah. Yang lain beralasan atau melihat yakhafu an tushghilahu, khawatir akan menyibukkan Anil isti'jal lil akhirah, menyibukkan dari persiapan akhirat watazawud biha dan berbekal untuk akhirat. Kalimat tushgilahu atau tushgiluhu maknanya menyibukkan tetapi apa yang setelah an maknanya adalah melupakan. Jadi sibuk dengan ini, lupa dengan itu. Jadi kalau dikatakan tushghiluhu an al-istidad, artinya dia sibuk dengan dunia, menjadikan dia lupa, lalai terhadap istidadil akhirah. Persiapan akhirat. Wa tazawwud biha. Berbekal untuk akhirat jadi terlupakan. Berkata Al-Hasan, "In kana ahaduhum la ya'ishu umrahu majhudan." شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه يقال له ألا تأتي هذا فتصيب منه فيقول لا والله لا أفعل إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي Kata Al-Hasan rahimahullah, jika salah seorang mereka hidup seumurnya dalam keadaan zuhud, dalam keadaan susah, majhud, syadid al-jahad, dengan sangat kesusahan. Wal malul halal ila janbihi. Harta yang halal ada di sampingnya. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, "Ala ta'ti hadza fatusiba minhu?" Tidak kau kedatangi harta yang halal ini, kau ambil daripadanya. Fayaqulu la wallahi la af'al. Tidak demi Allah, aku tidak akan kerjakan. Ini akhafu an atihi. Aku khawatir ketika aku mendatanginya fausiba minhu kemudian aku ambil daripadanya fayakunu fasada qalbi wa amali ternyata itu menjadi sebab rusaknya hatiku dan amalanku ini kekhawatiran kekhawatiran mereka mereka sedang di dalam setinggi-tinggi ibadah mereka sedang di dalam perkara yang saleh Masya Allah begitu kena dunia takut rusak khawatir tersibukkan dengan dunia kemudian lupa atau paling tidak melalaikan akhiratnya. Ini juga ada sebagaimana dinukil di dalam Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Wa ila Umar Ibn al-Munkadir bimalin. Pernah dikirimkan kepada Umar Ibn al-Munkadir suatu harta. Yang dikirim harta untuknya. Fabaka. Wastadda bukauhu. Dia menangis. Dan dahsyat tangisannya. Wa qala khasyitu an tagliba dunya ala qalbi. Aku khawatir hat dunia akan mengalahkan hatiku. Aku khawatir dunia mengalahkan hatiku fala yakunu lil akhirati fihi nasib maka niscaya tidak ada lagi di akhirat nanti bagian untukku aku khawatir dunia mengalahkan hatiku atau menguasai hatiku sehingga tidak ada lagi untuk akhirat nanti bagian fadzalikal ladzi abkani itulah yang membuat aku menangis Tuma amara bihi, kemudian beliau menyuruh fatusuddiqa bihi ala fuqarai ahli Madinah maka kemudian disedekahkan semuanya untuk penduduk ahli al Madinah. Ikhwani fillah azakumullah ini keadaan mereka para zuhad rahimahumullah. Wa khawasu haula'i yakhsha an yastaghila biha 'anillah. Dan orang-orang khusus mereka para zuhad mereka khawatir akan tersibukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yang ketika sedang sibuk dengan dunia kemudian ingat Allah jarang. Bukan tidak ada, ada. Semoga Allah merahmati mereka. Ilaman rahimah rabbuh. Tapi jarang sekali. Kama qalat Rabi'ah, sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah, Mahu uhibbu anna lid-dunya kullaha min awaliha ila akhiriha. Aku tidak suka kalau aku mendapatkan dunia seluruhnya. Dari awalnya sampai akhirnya. Wa ana unfiquha fi sabilillah. Wa innaha syagalatni anillahi tarfata ain. Aku tidak mau memiliki dunia seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya dan kemudian aku infakkan seluruhnya fi sabilillah. Tetapi dia menyibukkan aku sekejap mata pun aku nggak mau. Nggak mau menyibukkan sekejap mata pun. Begitu selesai salam, Rasulullah SAW berdiri. Dalam riwayat beliau belum berzikir. Wa yatahatta rekaban nas. Sampai meloncati punggung-punggung manusia yang masih duduk. Terburu-buru. Pulang. Kemudian kembali lagi. Ditanya Rasulullah apa? Gerangan. Seperti ada sesuatu yang penting. Aku lupa. Ada sedikit emas yang belum aku bagikan. Ya. Ini ibn a'azakumullah ra'sul zahidin. Pimpinan para zuhud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal tidak meninggalkan apa-apa, bahkan baju besinya dalam keadaan tergadaikan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala dikatakan aku tidak mau kata Rabi'ah tersibukkan sekejap mata pun walaupun diberi dunia seluruhnya dan kemudian diinfakkan bisa ditebak bagaimana kira-kira membagikannya butuh berapa menit tambah sibuk tambah banyak tambah sibuk dia Kalau Abu Sulaiman Az-zuhud Tarku ma yushghilu anillah. Kata Abu Sulaiman yang namanya zuhud adalah meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kullu ma syaghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin huwa mash'um. Dikatakan setiap apa yang menyibukkan kamu dari Allah apakah itu keluarga, apakah itu harta, apakah itu anak, fahuwa mas'um, maka itu semuanya jelek. Semuanya menyibukkan kamu dari Allah. Apakah keluarga atau harta atau anak, maka itu semuanya syu'um. Semuanya perkara yang menyebabkan kejelekan. Kata Abu Sulaiman rahimahullah. Qala ahlu zuhdi fi dunya ala tabaqatain. Beliau berkata juga bahwa ahlu zuhud di dunia itu ada dua tabaqah, ada dua tingkatan. Minhum man yazhadu fid dunya fala yuftah lahu fiha ruh ruh al-akhirah. Nah. Ruh al-akhirah. Minhum man yazhad fid dunya, di antara mereka ada yang zuhud dalam masalah dunia maka tidak dibuka baginya rohul akhirah. Wa minhum man idza zahada fiha futiha lahu fiha rohul akhirah. Falaysa syai'un ahabbu ilaihi min al-baqa'i liyuti' Allah. Kata beliau, zuhud di dunia ada dua golongan. Golongan pertama yang zuhud di dunia tapi tidak dibukakan baginya roh akhirat. Sedangkan yang kedua, seorang yang zuhud di dunia dan dibukakan baginya ruhul akhirah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi minal baqa' Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia sukai daripada dia terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala laisa zahid man alqa humum ad dunya wastaraha minha wa inama zahid man zahida fid dunya wa ta'iba fiha lil akhirah bukan orang zuhud itu adalah orang yang melemparkan segala macam problem dunia tinggalkan semua problem dunia wastaraha minha kemudian istirahat ini bukan zuhud dia meninggalkan semua problem dunia, kemudian istirahat. Terus zuhud bagaimana? Innama zahid, sesungguhnya yang namanya zuhud, man zahada fid dunia siapa yang zuhud masalah dunia, tetapi dia sibuk di dunia ini untuk akhiratnya. Sibuk di dunia ini untuk akhiratnya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan dunia istirahat ya, maka berarti dia bukan zuhud. Para orang sufi, mereka meninggalkan segala problem dunia sehingga mereka tidak ngurusi kecuali dirinya sendiri, duduk berzikir di tempatnya, bahkan tetangganya dia tidak ingatkan, bahkan kampung sekitarnya dia tidak dakwahi, tidak sibuk untuk akhirat. Mereka merasa bahwa cukup dengan duduk berzikir itu sibuk dengan akhirat. Padahal kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak satu, tidak dua, tidak tiga disebutkan dalam Al-Quran. Puluhan ayat yang menyuruh tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga berapa ayat yang menyuruh untuk berdakwah, berapa ayat yang disuruh untuk menasehati, berapa ayat disuruh untuk ila akhirnya. Sehingga mesti akan ada problem. Tetapi problem dan kesusahannya adalah masalah mencari akhirat. Berarti zuhud itu bukan aliran orang-orang malas. Tetapi orang-orang yang semangat mencari akhirat. Kalau fazuhudu fid dunya yuradu bihi tafrighul qalbi min al-istighali biha. Berarti yang namanya zuhud di dunia yuradu bihi yang dimaukan adalah mengosongkan hati ini dari kesibukan dengan dunia Harta mereka di tangan mereka bukan di hati mereka. Yang di hati mereka tetap akhirat dan tetap mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya tidak ada kesibukan dengan dunia. Liyatafarraq li talabillah agar hatinya dikhususkan untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihi untuk mengenali Allah wal qurbi minhu untuk mendekatkan diri kepada Allah, wal unsi bihi untuk tentram hatinya dengan Allah, wasyauqi ila liqaih sibuk untuk memuaskan rindunya untuk bertemu Allah. Wa hadhil umur laisat minad dunya. Ini semua tidak termasuk dunia. Kama kana Nabi SAW yakul. sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wat tib Aku dijadikan suka terhadap dunia kalian adalah para istri dan minyak wangi. Wajulat qurratu aini fi salah dan dijadikan qurratu aini penentram jiwaku adalah dalam salat. Walam yaj'al salah mimma hubbiba ilaihi minad dunya. Lihat. Tidak disebutkan bahwa salat itu adalah apa yang dijadikan dia suka kepadanya dari dunia. Tidak disebut dunia. Dunia cuma nisa, wattib yang disebut. Hubbaba ilayya min dunia kumun nisa, wattib. Kalau saja salat termasuk dunia, nisa akan disebut juga. Yang aku suka dari dunia kalian adalah nisa, wattib, wassalah. Kan begitu. Tapi salat tidak disebut. Mengapa? Karena itu bukan dunia. Tapi akhirat. Maka dikatakan dengan kalimat Wajulat qurratu aini fi salah. Dijadikan hatiku tenteram dengan salat. Kada fil musnad. Demikian dalam musnad. Wan nasai. Wa adunnuhu waqa fi ghairihima. Dan aku menduga diriwayatkan pula dari selainnya. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dijadikan suka padaku dari dunia kalian tiga perkara. optil, wanisa, wassalah. Ada riwayat seperti itu. Fadkhala salah fid dunia. Wa yasadu lidhalika hadis ad-dunya mal'una. Tetapi yang disebutkan dalam musnad dan nasai hanya dua. Salat tidak dimasukkan dalam dunia. Mengapa? Karena kalau dunia disebutkan dalam hadis ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu. Dunia itu terlaknat. Dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Kecuali dzikrullah wa mawalah. Kecuali dzikrullah dan apa yang berkait dengan dzikrullah. Au aliman au muta'alliman. Atau orang yang berilmu dan orang yang belajar. Kharajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari hadis ini seakan-akan dunia atau eh, akan-akan salat masuk dalam dunia. Dunia terlaknat kecuali salat. Tapi salat dunia bukan. Seakan-akan. Dohir dari hadis ini dunia terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Berarti zikrullah dunia tapi tidak terlaknat. Berarti ada dua pendapat yang sesungguhnya nggak pertentangan beda istilah saja. Imma dikatakan bukan dunia, atau dikatakan dunia, dunia yang dikecualikan. Atau dunia yang tidak terlaknat. Illa dikrullah. Kharajah Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu min hadis Abi Hurairah marfu'an Waruya nahuhu min ghairi wajhin mursalan wa muttasilan. Diriwayatkan pula dari sisi lain ada yang mursal, ada yang muttasil. Ada yang bersambung, ada yang terputus sanadnya dari sahabatnya Wallahu taala alam. Wa kharrajat Tabrani min hadis Abi Darda marfu'an dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Abi Darda secara marfu'. Qala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula seluruh apa yang di dalamnya kecuali yang diharapkan dengan dunia itu adalah wajah Allah. Wa kharaja Ibn Abi Dunya juga secara mauquf berhenti pada sahabat. Wa kharajahu aidan min riwayat Syahr Ibn Haushab dari Ubadah arahu rafa'ahu dan aku lihat dirafa'kan marfu' tidak mauquf. Qala yu'ta bid dunya yaumal qiyamati fayuqal mizu minha makana lillahi azza wa jal wal qusairaha fin akan didatangkan nanti dunia yaumul qiyamah kemudian dikatakan mizu yakni mayizu minha pisahkan mana yang kana lillahi azza wa jal pisahkan apa yang untuk Allah dari dunia itu wa alku sairaha finnar dan sisanya lemparkan semuanya dalam neraka fa dunia, wa kullu ma fiha mal'unah dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya dilaknat, tercela. Ai mubaadatun 'anillah. Inilah yang menyebabkan beberapa zuhad merasa jijik dengan dunia karena dikatakan mal'una dikatakan deni, dunia yusamma dunia li'anna deni ila akhir. Dikatakan juga mal'una dijauhkan dari Allah lianna tashghalu anhu karena dunia akan menyebabkan dia tersibukkan dari Allah al ilman nafi' kecuali ilmu yang nafi' kecuali ilmu yang nafi' kalau kalimat ilmu saja titik masih belum karena ada ilmu yang tidak nafi' ilmu yang nafi' nafi' lidatihi dan nafi' li'amali sahibihi Bermanfaat itu memiliki dua makna. Bermanfaat datnya ilmu tersebut memang bermanfaat. Yang kedua bermanfaat karena amalan pemiliknya. Baik, berarti yang tidak bermanfaat ada dua juga. Ima tidak bermanfaat karena datnya ilmu seher ilmu kalam, ilmu mantik, maka itu min datihi la yanfa. Ghairu nafi'. Baik, kalau zatnya bermanfaat yaitu ilmu din, masih ada yang kedua. Kalau pelakunya tidak mengamalkan juga dikatakan ilmu yang ghairun nafi', tidak bermanfaat. Dimana? Lianna sahibihi atau lianna sahibahu la yaf'al bihi. Lianna sahibahu la yaf'al bihi karena pelaku pemiliknya tidak mengamalkan. Maka ghairun nafi' lahu. Bihadar rajul qad la yanfa' la yanfa' bi ilmihi aw la yaf'al la ya'mal bi ilmihi. Maka nafi artinya zatnya benar-benar nafi dan orangnya juga mengamalkan. Qala rahimahullah taala berkata lagi Ibnu rahimahullah yang tidak dicerca atau tidak dilaknat adalah ilmu yang nafi' adalah. Allah, ilmu yang bermanfaat yang menunjukkan kepada Allah. Wa ala ma'rifatihi yang menunjukkan pengenalan kepada Allah. Wa talaba qurbihi wa ridah untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari keridhaan Allah. Wa dzakarallaha wa ma wala wa dzikrullah wa ma wala mimma yuqarrib min Allah. Sedangkan dzikrullah, zikir mengingat Allah dan apa yang berkait dengannya semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikecualikan illa zikrullah wa mawala. Fahadha huwal min ad dunya dan itulah yang dimaksud dengan dunia. Fa innallaha inma amara ibadahu bi an yattaquhu wa yuti'uhu. Karena Allah perintahkan hamba-hambanya di dunia ini untuk bertakwa padanya. Wa yuti'uhu untuk mentaatinya. Walazimu dawamu dzikrihi dan konsekuensinya berarti harus selalu mengingat Allah. Dawam terus-menerus mengingat Allah. Dawamu dzikrihi. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, taqwallahi haqq taqwa an yudkara fala yunsa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa namanya takwallah Namanya bertakwa pada Allah adalah untuk selalu diingat Allah. Fala yunsa dan jangan dilupakan. Wa innama syara Allahu iqamata shalah lidzikrihi. Allah hanya saja memerintahkan salat kepada hamba-hambanya untuk mengingat. Apa kata Allah? Aqimis salata lidikri. Dalam surat Taha Waqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa kadzalikal hajj wat tawaf. Demikian pula haji dan tawaf wa adzin linnasi bil haji yaitu karijalan ila akhir al ayat disebutkan di sana liyadkuru ismallah. Liyadkuru ismallah agar selalu mengingat nama-nama Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها أفضل أهل العبادات yang paling baik, yang paling bagus dari ahli ibadah adalah yang paling banyak mengingat Allah pada ibadah tersebut. Tidak diukur dari banyak jumlahnya. Oh ini sholatnya 100 rakaat, yang ini cuma 11. Bukan jumlahnya. Ketika engkau sholat, seberapa dia ingat Allah SWT. Maka itu lebih banyak ingat Allah, maka lebih afdal. Afdalu ahli ibadat, aktaruhum dzikran lillah. Yang paling bagus dari ahli ibadah adalah yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jal dalam ibadah tersebut. Fahada kulluhu minad dunya al-madmuma. Maka itu semua tidak termasuk dunia yang tercela. Kalaupun disebut dunia, dunia yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Wa mawalah dan apa yang berkait. Semua amalan soleh berkait dengan zikrullah. Ketika engkau bersedekah, karena apa? Karena Allah. Berarti zikrullah, berarti kamu ingat Allah. Ketika engkau salat untuk mengingat Allah, ketika engkau haji untuk mengingat Allah, ketika engkau beramal apapun, ketika engkau meniatkan karena Allah untuk Allah, maka itu termasuk wala. Termasuk wa mawala. Zikrullah wa mawala. Wa huwa al-maqsudu min ijad ad-dunya, Maka itu termasuk di dalam uh, tujuan hikmah kenapa diadakan dunia oleh Allah SWT. Wa ahliha dan juga kenapa Allah jadikan penduduknya di dalamnya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم والتوفيق العافية والهداية والرحمة ويجعلنا من الزاهدين في الدنيا ومن الراغبين في الآخرة آمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا